matobi'i. Baris doma dengan wawu mati. deh Wuwan. Wan. Tuh. Wu. Bacaan panjang. wan Wannya nun mati ketemu wawu. Jadi waw. wow Gitu. Idom biguna. Wuwaw. Wani. Wani. Tuh ya. Wow. wow Wannya jadi wow Nun mati ketemu wow Idgom biguna. wow Wani waw wani waw wani waw ngelin wani na minal, wani waw wani waw na wani waw na nggak jadi panjang karena patah itu jodohnya dengan alif waw lin ya waw na wani waw na mina mina alif lam ya, minal muni Matobi imunya. Minal muni. Mawiwan. Mawiwan. Ah, wan kan? Iya. Tapi karena ketemu wawu jadi mawi waw. Tuh idgham biguna juga. Tanwin ketemu wawu. Mawi waw waniwa. Waniwa. Tuh pada iwan. Dua fatah dibaca satu jika dihentikan. Cepetin. Wawi wubau. Wow, wow. Ya, ya. Wow, wani wow. Wani wawna minal, minal muni. Minal muni mawi wow. Mawi wow. Wani wa. Wani wa. Cepetin. Pakai tangan. Wawi wubau. Wubau. ونوون من المون موي مويوا ووي وبو ووا ونوون من المون مويوا ونوا sekarang ha ha hadada ha ha hi hu bah Huhan na naminal muhni mahihan haniha. Ini latihan ya. Gak ada di Quran. Di, dimanapun gak ada yang hurufnya hak semua. Ini hanya untuk latihan. Latih makhraj. Makhrajil huruf. Bagaimana mengeluarkan huruf. Hahi hubah. Huhan na naminal muhni mahihan haniha. Kasih warna tuh ha hi hu bah hu han hanya kenapa han tetap han karena setelah nun mati ketemu ha idhar hukum idhar hukum nun mati atau tanwin idhar halki hu han hani ha hani ha tu hani hani ha na minal tuh minal minal alif lam komariah minal muhni muhni mahihan mahihan kenapa mahihan setelah tanwin ketemu ha idhar hukum nun mati atau tanwin mahihan haniha haniha nih kalau di ujungnya mantobi dibaca apa adanya gitu ya haniha. Ini dua fatah dibaca satu jika dihentikan madiwat juga ya. Nih, cepetin. Ha hi hu han haniha naminal muhni mahihan haniha. Ha hi hu hu haniha naminal muhni mahihan haniha. Itu ya. Menariknya yang 2009 ini ada tulisannya itu dan berwarna. Dulu kan nggak ada tulisan. E, kertasnya sih ada tetap ya. Teksnya ada, tapi nggak ada CD tutorial, nggak ada suara kayak begini. Nih, ya. Ya ya ye ya ye you bay you you yan yan kan Nun ketemu ya jadi yuyai gitu ya. Dianya ada tasjid ya ada sidahnya. Yuyai yaniyai na minal minal muini minal muini mayyan mayyan nah ketemu ya jadi idgham ya tuh ya yayi yubai yuyayyaniyaina minal mu'ini mayiyayyaniya warnain ya, ya, ya yai yayi yubai yuyayi yuyayyaniyaina minal minal minal yani yani nih na minal minal mayi yai yani ya ditahan gunah idgham bigunah karena nah dari mayinya tanwin ketemu ya idgham yani ya Gitu, ya. Kalau untuk hamzahnya sama. Ya, dengan alif itu kan sebetulnya tidak ada alif, adanya hamzah. Itu hamzah ya di kajian itu. Jadi alif dan hamzah e, sama itunya, tapi sebetulnya berbeda. Berbeda maksudnya ya alif, alif fungsinya hanya sebagai pemanjang. Sedangkan hamzah yang berbaris itu semua hamzah. Jadi kalau ada alif ada barisnya itu ada itu adalah hamzah. Nah, cetakan Indonesia memang kita tidak tidak mengenal itu eh, alif-alif eh, aja. Kalau cetakan Timur Tengah nanti bisa dilihat di alif di atas alifnya itu yang berbaris ada hamzahnya. Itu ya. Ada a i u ba itu eh, kita sampaikan a i u ba-nya adalah sebetulnya itu untuk pemakaian eh, hamzah ya. Tapi kada sudah kadung itu jadi dipakainya untuk eh, hamzah juga itu juga ya. Padahal itu hamzah itu yang berbaris. Sedangkan alif fungsinya hanya sebagai pemanjang. Itu ya. Jadi hamzah. Ini ya, eh, ya lam alif hamzah ya itu kan hamzah dulu. Itu ya. Jadi sini ada terakhir-terakhirnya ada hamzah. ini saya lihat ya, ini hurufnya. Makhraj huruf ini belajar makhraj nanti dibelajar cepat ya. E, lancar ini insya Allah akan bagus bacaan karena makhrajnya kena ya mengena itu lam tuh mim nun waw tuh ha ya ada hamzahnya nanti hamzah sama seperti bacanya alif awal kita karena kita sudah kadung cetakan Indonesia tuh alif ke hamzah gitu ya nanti kita bedakan spesifikasi masing-masing perbedaan masing-masing antara uh, alif dan hamzah ini ya jadi nah di hamzah yang di sini tuh makanya saya kasih hamzah di atas alifnya Nah ini kan. A, I, U, Ba, U, An. Itu sebetulnya bukan alif yang berbaris itu. Itu Hamzah. Ya. Kenapa itu ya? Ini ini mengacu kepada cetakan Indonesia. Itu di umumnya dipakai. Ya. Di Indonesia. A, I, U, Ba. Tuh. A, I, U, Ba. U U an idhar non mati ketemu hamzah. U an ani a naminal a naminal mu ni ma i ma i an ma i an ani a ma i an ma i an ani a a i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a ya ini ini nanti dari pelajaran ini kita mengambil hikmah mengambil perbedaan studi perbandingan antara hamzah dan alif nah, jadi yang berbaris ini sebetulnya ini bukan alif inilah hamzah itu Nanti tulisannya ya ibu dan bapak bisa lihat perbedaan spesifikasi mana yang alif, mana yang hamzah. Tuh. A, I, U, Ba, U, An. Nah panjang. U, matobi I. Tuh. Kenapa matobi I? Tuh baris doma dengan waw mati. Ya, kenapa panjang? Tuh. An. Kenapa izhar? Tuh. Nun mati bertemu dengan hamzah. U, an. Tuh. U, an. Ani, a. Eh, ya idhar dibaca jelas. Ini nun mati ketemu hamzah. Uan idhar. Uan. Tuh. Eh, Uan ani a'na minal. Minal alif lam komariah, ya. alif lam yang dibaca. Tuh. Eh, kenapa ada sukunnya di atasnya? Minal. Tuh, sukun, tak tunjukin. Tuh. Minal minal mu'ni ma'i. Ini i. Karena kasroh berbaris kasroh dengan ya mati. Ma'i. Matobi'i. Ya. Matobi'i. Karena huruf berbaris kasroh dengan ya mati. an Annya idhar. Ya, tanwin ketemu alif. Atau hamzah. Di sini hamzah ya. an Ma'i'an. Ya. Tanwin ketemu hamzah. an ani a ani a Tuh dua fathah, dibaca satu. Jika dihentikan membacanya, berhentinya dua fathah dibaca satu. tu ania sama seperti apa? Sama seperti madobi Makanya madobi dikatakan mad asli awal. tu inilah mad aywad Itu ya. Selesai. Jangan berharap untuk diulang lagi ya. Oh, mungkin kapan-kapan nanti bosan saya juga ngulangin ini. Tapi untuk ibu dan bapak yang ingin mengulang-ulang terus, insya Allah nanti baik berupa berupa CD-nya, berupa kasetnya, atau CD tutorial, atau pcd nya di, di, di televisi ada tulisannya, insya Allah ya, nak dalam penyelesaian ini. Wakiah, tapi sebelum wakiah asamsi dulu ya, asamsi ini. ini untuk pelajaran tajwid ini menarik juga di sini eh, latihan alif lam komariah dan alif lam samsiah. Dan kemarin kan Pak Hasim, Pak Hari, kok ujungnya Madiwar terus? Ya itu format itu Ayuba seperti itu. Kita langsung aja lihat ke format Quran. Jadi kalau ujungnya Mantubi'i, nih, ya ujungnya Mantubi'i di surat Asy-Syamsi ini nanti akan kelihatan. Tetap dibaca apa adanya. Kecuali Mantubi'inya ketemu lima hal. Ketemu Alif Lam ketemu Alif Lam Samsiah, ketemu lafad Allah, bertemu huruf mati, bertemu huruf pertasid, lafad Allahnya tidak dibaca panjang. Ini asyamsi ya. Surah asyamsi Jadi Juz ya. Ini dilatih. Tuh. Untuk uh, eh, ini kalau surah Al-Buruj ujungnya itu kol-kolah. Hampir semua. Hanya dua ayat aja kan. Ayat 11 sama ayat terakhir Al-Buruj. Nah di sini. Di sini adalah memberikan contoh kalau ujung-ujungnya itu mantobi'i. Di surah Wasamsi ya. Wasamsi wa buhaha. Ini lihat ya. <clears throat> Jadi kalau ujungnya matobi'i, jika dihentikan, begitu. Jika disambung juga begitu. Dibaca tetap matobi'inya. Beda dengan ujungnya eh, tanwin, tanwin kasroh tain atau doma tain, patah atau doma.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 Wasyamsi waduhaha waduhaha satu H kecil, satu H dada. Ini was alif lamnya nggak dibaca kan? Oren. Tuh ya, dilompat. Wash. Nih, Bu Yani ya Quran warnanya sudah tak titipin sama Pak Lutfi. Terus CD itu tadi itu kemarin eh, lupa lupa disampaikan bahwa CD-CD-nya itu ada 5 CD tutorial itu yang buat komputer Bu Yani ya. Nanti tolong disampaikan itu buat Pak Lutfi kan Pak Lutfi sudah di toko tuh main komputer. Nah, itu itu ada belajar enak sekali belajar tajwid, belajar e, tafsir, terjemah perkata itu. Jadi untuk di komputer tuh Bu Yani ya, untuk Pak Lutfi kemarin. Ipan nggak bilang. Nah ini. <clears throat> Wash ya, alif lam ini nggak dibaca. Tuh. Bu Yani di Depok ya, di, di Kelapa Dua, Baraya ya. Nah ini, wash. Wasyamsi wa wal iza idza talaha. Walnya alif lam komariah, ya, alif lam dibaca. Bedakan. Tuh, ini was, alif lam tidak dibaca. Ini wal, alif lam dibaca. Iza matobi'i. Kenapa matobi'i? Nih, baris fathah dengan alif. Kala mad asli. Kenapa mad asli? Nih, baris berdiri. Tuh. Ya, mad asli. Ha matobi'i. Ini yang saya katakan. Bahwa matobi'i itu kalau disambung atau diputus sama aja dibaca. Dibaca apa adanya. Dibaca matobi'inya. Kecuali ketemu lima hal. Nah, ini tanda wakuf ini, sodlam ya, maksudnya disambung lebih utama. Disambung lebih utama, al-waslu aula. Jadi kalau disambung, والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها hak-haknya tetap aja dibaca apa adanya. Itu kan sambung. Diputus juga sama. Wasyamsi wa duhaha wal qamari talaha. Sama kan? Ya, coba kita sambung ayat 2. Wal qamari talaha wan nahari jallaha. Ini yang dikatakan Matobi itu kalau diputus, di, diwakop, dihentikan sama dibaca. Disambung juga sama. Kecuali nanti ada aturan main. ya Kecuali ketemu huruf bersukun atau bertasid, Ketemu, uh, eh, ketemu lima hal. Nih. Wan ayat 3 alif lam samsiah. Alif lam yang tidak dibaca. Nunnya karena bertasid jadi otomatis guna. Wan gitu. Wan والنهار iza jallaha. Hanya wannaha kenapa? Matubi. Nih baris patah dengan alif. Riknya nya kosor, pendek. riknya juga tipis. Kenapa tipis terkik? Karena barisnya di bawah. Tuh. Wannaha wannahari iza. matubi jal mad asli. Kenapa nih baris berdiri? Nih tak tunjukin. Nih ada patah berdiri kan? jallaha matobi'i wal alif lam samsiah karena ada tasdid setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu lam mana lamnya nyambung karena gabung setelah alif lam ketemu lam lagi walailin walaili idza matobi'i syaha sya mad asli ha matobi'i ada juga yang bilang matobi'i mad asli nah apa-apa itu itu juga cuman kita bedakan kalau mad asli nih Baris berdiri selain di alif dan di hadomir cetakan Indonesia. Matobi ini setiap berbaris fatah dengan alif. Berbaris kasroh, mana cari kasroh? Dengan ya mati. Berbaris kasroh. Ya, di sini adanya baris doma. Nih, baris baris doma dengan waw mati. Itu matobi. Itu. Wasama ayat 5. والسماء وما بناها والسماء samsi ya wassama madu wajib mutasil Kenapa madu wajib mutasil? Lihat bukunya halaman 38 nomor 1. Kenapa madu wajib mutasil? Karena madu bi ini bertemu hamzah. Satu kalimat, satu rangkaian, satu kata kalau bahasa Indonesia. Ah bingung, saya masuk lupa. Ya sudah nih ada alis nih. Ada patahnya lebih tebel. Ini bacanya panjang lima harokat. Emang bacanya lima harokat. Lima ketukan. Dua alif setengah. Wasama'i wa banaha. Di sini banyak mad tobi, banyak mad asli. Ini mad asli. Apa tuh dengan mad kosiro? Nanti kalau mad kosiro berdirinya di hadomir. Kalau mad badal di alif, di awal. Cetakan Indonesia ya, di awal. Itu dua hamzah. Hamzah ya badal pengganti. Jadi hamzahnya dibuang satu. Wasama'i wa ma banaha. Wal ar. Rohnya tebel, tebel, tabkhim. Karena sebelum ro mati ada fatah tuh. Ini fatah. Walnya alif lam komariah. Bisa satu, bisa semua tuh. Ini komariah. Ini samsiah. Tuh. Tuh tuh ini ini orang saya emang nggak ada eh, makanya nanti miliki gambarnya gitu ya cepat kok bisa diulang-ulang wal ardi wa ma wa ma tahaha wa ma matobi toha madasli bedanya apa tuh madasli mah nggak ada alif wau ya kalau matobi ada pemanjangnya ada alif wau ya dan jodohnya kalau mad asli baris berdiri aja kayak gini tuh nih berdiri kan tapi mad ada yang bilang mad asli juga sama aja gitu. Pokoknya bacanya satu alif panjangnya, dua ketukan. Wal ardi wa ma tahaha. Wanape, jangan wanape. Banyak orang yang baca wanape, bukan huruf kol-kolah ini wanaf. sin sinnya jadi siu karena tanwinnya ketemu waw, itulah idgombi guna idgom yang disertai bi dengan gunah dengung. Kenapa idgom diguna yuk? Oh ini nih karena baris dua ini ketemu wau. Karena di atas wau nya karena patah tae eh kasroh taen, kan tanwin itu patah taen, kasroh taen, doma tain. Ini kasroh taen, kasroh dua karena kasroh dua tain ketemu wau jadi idgom diguna Wa itu bukan tain tain usali pada subuh atain bukan rokatain. Gitu. Karena lidahnya sudah biasanya diajarin dulu sama ustaznya tain. Jadi sampai sekarang nempel aja tain, tain. <laughs> itu Wa nafsi wa ma. Ditahan. Wa nafsi idgham biguna itu ditahan. Wa nafsi wa ma sawaha. Wa ma matobi'i sawwa mad asli. oh, itu mad asli itu baris berdiri cetakan yang sama mudah. Tapi cetakan timur tengah nanti nyari yang berdiri ini enggak ada. Adanya fathah. Sama tetap fathah. Tapi setelah fathah ada alif kecil gini. Sama sih. Cuman kalau nggak tahu kan nggak ngeh gitu. Jadi nanti bisa saja orang yang baca cetakan Timur Tengah, yang biasa cetakan Indonesia, bacanya akan begini. Wa nafsi wa ma sawaha kawaha. Kenapa? Karena barisnya tidak berdiri di sini. Karena alifnya kecil. Setelah fatah ada alif kecil. Dikenali itu ya. Itu fatal salahnya. Kecil tapi salahnya fatal. Jadi jangan sampai kita sudah bisa baca Quran dibilang kamu nggak bisa baca Quran ya padahal cetakannya <laughs> lain jadi kalau kalau kita lagi tadarus baca bareng ketimbang ketimbang gitu kalau sudah biasa cetakan Timur Tengah ya itu pakai kalau sudah biasa cetakan Indonesia ya itu jadi masing-masing sama seperti mobil atau motor atau apa saja. Tergantung pegangannya kan. Biasa kita pegang mobil yang ini tiba-tiba pakai mobil yang lain agak kaku gitu awal-awalnya bisa cuman agak kaku ya itu cetakan tuh sama begitu ya jadi mana aja silahkan ya yang penting bacanya benar tajudnya paham wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taq wa taq kalau kalau sukro saya bilang ada sukronya nih sugro kecil فألهمها فجورها وتقواها Sama kan nggak usah dijelasin? Ini fa'al alif lamnya komariah. Fa'alhamaha matobi'i. Fuju matobi'i. Roha matobi'i. Watak kalkulas subro. Wa mad asliha matobi'i. Ini mudahnya. Sama, Pak. Dari ayat satu juga banyak yang sama. Kode. Kalkulah apa nih? Ada sukronya. Kalkulah sukro. Kalkulah sukro. Ya, sukro kecil. Dan adanya di, di tengah ya. Kalau kalkulah sukro adanya di akhir juga jadi kubro. Kode. Kode af qad aflaha من zakkaha. Man jadi ma ikhfa nun mati ketemu zai. Zakka mad asli ha mad tobi Tanda wakopnya apa ini? Alwaslu aula disambung lebih utama. Enggak disambung enggak apa-apa. Wa qad qala sugro. Wa qad khaba man dassaha. كذبت همس كذبت ثمود بطغ bitarwaha. Nah, samu, samu mad tobi'i, domah dengan waw mati. Bitarwa mad asli ha. Kenapa ada alisnya? Mad jais bin pasil. Kenapa ya mad jais bin pasil? Karena mad tobi'inya ketemu alif tuh. Di ayat berikutnya ini. Matobi ini ketemu Alif. Emang Alif? Tuh lihat Alif kan? Walaupun ini salah. Ini katakan Matobi ketemu Hamzah. Nih di lain kalimat. Kan beda kalimat tuh beda ayat. Ini bedanya madu wajib mutasil. Kalau madu wajib mutasil matobi ini ketemu Hamzah satu kalimat. Kalau mad jaiz mutasil Matobi-nya bertemu Hamzah di lain kalimat. Di lain kata. Nih lihat ya ayat lima tuh. Madu wajib muntasil. Ini satu kata, satu rangkaian. wasama itu madu wajib muntasil. Mad bertemu hamzah satu kalimat, satu kata, satu rangkaian. Tapi kalau mad jaiz munfasil lain lagi. Mad jaiz munfasil mad tobi'i nih ayat 11 ya. Mad ketemu alif di ayat 12-nya. Ya, cetakannya bisa begitu. matobi ketemu alif benar. Alisnya lebih tipis, tapi tidak tepat. Harusnya katakan matubi'i bertemu hamzah. Di sini di, alis, di atas alif ini ada hamzahnya. Coba lihat cetakan Timur Tengah. Di bukunya juga begitu kan? Lihat bukunya. Buku hijau daun yang ditulis oleh Al-Mas'ud Syafi'i. Halaman 38 nomor 2. Mad Jaizmun Basil adalah matubi ketemu hamzah di lain kalimat. Di lain kalimat ini, di lain kata. Tuh. Karena di atas alif ini hamzah. Karena ini bukan alif, ini hamzah. Apa bedanya dengan alif? Alif ini hanya fungsinya sebagai pemanjang ini alif. Ini alif. Ini alif. Yang berbaris ini ini hamzah. Ini hamzah. Gitu. Jadi ini mad jaiz muntasil karena mad tabi bertemu dengan alif atau bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Kazabat samudu bil tawaha irim gitu gabung. Jadi mad jaiz. Tapi kalau nggak gabung ini jadi mad tabi di sini bitawaha gitu. Karena memang matobi aslinya. Tapi kalau disambung matobi ketemu alif ini atau ketemu hamzah di lain kalimat jadi mad nun fasir. Izin nun mati ketemu ba jadi iklab nih. Iklab mah gampang. Gampang apa di cirinya ada tandanya tuh di atas nun setelah nun ada ba di atas ba-nya ada mimnya tuh mim asli. Ini berarti bunyinya idin jadi ide izim. Ba-nya tetap tidak ada peleburan di sini kayak ifa aja. Kalau ifa n-nya ditambah g jadi eng. Kalau iklab n-nya berubah jadi m. Kalau ifa n-nya tambah g jadi eng. Kalau iklab n-nya jadi m. M. Izim tuh. Tapi disertai samar itu iklab itu. Izim izim ba'asa ashqaha. Ko asli ha matobi. Mudah kan? Apa susahnya? Ya, kalau belajar, kalau nggak belajar mah tetap aja. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسق وسقياها Faqam atau bi'i laknya kosar. Lahum. Hum mimati ketemu ro idhar hukum mimati. Ro-nya tebal tabkhim Rasul matobi'i, Rasulullah lafad Allahnya dibaca taglid tebel Kenapa taglid? Kenapa tebel nih? Sebelum lafad Allah baris di atas. Nih baris domah. Iya kan? Tuh baris domah. Enggak Rasulullah, Rasulullah. Rasulullah atau Rasulullah. Kenapa? Karena sebelum lafad Allah baris di atas. Domah atau fatah. Di sini domah. Fakala, fakala lahum Rasulullahi Rasulullahi nih eh, mudaf mudaf ilaih Rasulullah na matubi na tahu, lafal awalnya dibaca tebel taglid kenapa tafkhim kenapa nih ya kalau kita kenal dulu kan ada tarkik ada tafkhim tarkik tipis tafkhim tebel ternyata lebih cocok lebih tepat taglid gitu kau tahu? naqatallahi wa suq wa suqyaha faqala subra fakazzabu matobi'i nih matobi kenapa matobi'i nih baris domah dengan waw mati fakazzabuhu fa'aqaruha fa'aqaru matobi'i nih domah dengan waw mati nih matobi'i fathah dengan alif Tanda wakopnya apa tadi? Sodlamnya al-waslu disambung lebih utama. Yang ini koflamnya apa artinya? Dihentikan lebih utama al-waqfu aula. Kalau sadlanya al-waslu aula. Fakazzabuhu fa'aqaruha fadam idhar hukum mimati. Fadam dama alai alaihim idhar hukum mimati alaihim rabbuhum ikhfa safawi mim mati ketemu ba bizan iklab nun mati ketemu ba bizan mihim idhar idhar safawi mim mati ketemu fa nih mim mati ketemu fa bizan bihim fasawaha fakazzabuhu fa فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف أقباها أق قال سكر سكر Ba, mad asli, ha, matobi'i. Ini banyak matobi'inya ya. Insya Allah nambah wawasan, nambah ilmu. Gitu ya. Pari sudah mulai ngaji belum? di Bidakara sudah ya. Itu ini Bu Ani ya Sabri, Bu Tabri, Bunda, Bu ya Bu Hartono. Ya, Bu Bu apa? Bu Dewi, ya Bu Ratna, masya Allah ini Udah pada pinter alhamdulillah. Iya. Ini Bu Agus ya, masya allah Coba dari awal lagi ya dari awal lagi kita baca. Tadi kan ada tajwidnya, sekarang uh, belajar bacanya. Gitu. Nih, ada SMS. Pak Hari di Depok udah mulai sudah ya di Depok. Di rumah yatim jamnya belum berubah ya. Uh, masih seperti biasa dulu jam 9 sampai jam 12, jam 1, jam 13 sampai 17 di rumah yatim di Radio Kayu Sabtu Ahad. Sabtu tajwid, Ahadnya, Minggunya e, belajar bahasa Arab terjemah perkata. Baik, dari awal lagi ya. Wasamsi.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 Kalau dibaca sama, kenapa ada huruf yang berbeda? Wash. ini Allah Akbar. Ini latihan huruf. Satu hurufnya sama-sama jenisnya. Satu shin, satu sin. Satu ada titik, satu enggak. Satu h kecil, satu h dada. Ini untuk belajar makhraj bagus nih. Wash wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha والنهار إذا جلاها والليل إذا يغ يغ يغشاها والليل والليل والليل إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها وما طحاها hak kecil sama hak dada. Ini hak dada ya. Posisi di tengah hanya gini. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد قد أفلح من زكاها قد قد أفلح من زكاها وقد وقد خاب من دساها كذبت كذبت همس كذبت ثمود بطغ بطغواها كذ كذبت كذبت ثمود بطغ بطغواها إذ انبعث أشقاها Ini mudah tapi ternyata sulit ya. Sulitnya apa? Setelah hak kecil hak dada. Setelah sin, setelah shin, sin. Ini sa lagi nih tuh. Idim bahasa. Setelah sa, shin coba merubah lidahnya. Kalau baca sekedar mah ya gampang. Ini makhrajnya ini. Idim bahasa ashda. Idim bahasa ashqaha. فقال لهم رسول الله ناقة ناقة الله وسق وسقيا وسقياها فكذبوه فعقروها فدم إدهاركم بماتي فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا ولا يخاف أقباها صدق الله الذي eh, wakiahnya besok ya. Ini saya mau ke wakiah tapi tadi ada yang SMS Pak Ari <laughs> ini minta wasalam sih kebetulan ada ada formatnya ya. Jadi ini eh, kalau Al-Buruj latihan ujungnya kol-kolah, kalau di sini ujungnya matobi'i. Jadi matobi'i itu kalau dihentikan tetap dibaca seperti itu apa adanya. Kecuali nanti matobi'inya ketemu alif lam komaria, ketemu alif lam samsia, ketemu lafad Allah, ketemu huruf mati, ketemu huruf bertasib, matobi nanti nggak dibaca panjang. Nanti dikaji, dibahas dalam kajian spesial matobi'i dan ya. Hari ini ada talim di Bidakara terbuka untuk umum silahkan. Saya bawa komputer, ada infokus ya di sana disiapkan di Bidakara Pak Sumaji. Alhamdulillah di sana ada yang mau infak untuk eh, dipakai gitu ya. Jadi saya tidak usah pakai bawa infokus dari rumah di Jalan Timah juga nanti malam ya Pak Suwondo. Ya, kita di sana pakai fokus juga. Di masjid apa saya lupa di Jalan Timah di situ ya di Senen. Senen Jalan Timah uh, di situ ya dari apa Cempaka Putih ke sono nyebrang ya. Ya itu. Insyaallah. Ibu dan Bapak ada saran, ada kritik, ada masukan jangan sungkan disampaikan. Demi baiknya perbaikan, demi bagusnya materi kita ini. Jadi kalau ada yang merasa jenuh dari awal memang saya ingin uh, menyelesaikan CD tutorial untuk awal dulu. Kasihan ya, saudara-saudara kita yang belum bisa baca diberikan solusi. Kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang di Palestina ini lagi digempur habis-habisan ya Allah Akbar ya Masya Allah. Betapa biadabnya mereka itu Yahudi-Yahudi ini. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan dan uh, silahkan ibu dan bapak bantu ya. Ada Eh, lembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang mengumpulkan dana untuk ke sana. Silahkan dibantu ya dengan doa, dengan tenaga, dengan apa yang kita mampu. Kita semoga mereka diberikan ketabahan, kesabaran ya eh, benar-benar teroris itu bukan orang Islam, mereka justru yang menghancurkan kita. Allahu Akbar ya Masya Allah kasihan saya nonton di televisi itu anak kecil yang jadi wafat yang meninggal Allahu Akbar banyak sekali ya Masya ya Ibu dan Bapak terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Selamat menjalankan ibadah siam, ibadah zaum. Hari ini 10 Muharram. Ada yang katakan sekarang lebaran tim berbagi-bagi rezeki. Ya silahkanlah ya. Di Kayu Manis juga nanti kita uh, harapkan seperti itu. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Tustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis, Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara Kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun Kesempatan hari ini hari Rabu Tanggal 7 Januari 2009 Saya Rido bersama Bung Sigit Selamat pagi dan selamat mengikuti Selamat dan bahagia untuk Anda yang hari ini merayakan hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan. Sementara Anda juga bisa mengucapkan selamat untuk orang-orang tersayang, orang-orang tercinta yang hari ini berbahagia. Anda bisa telepon langsung di 85904785 atau melalui SMS di 021 Baik, satu pilihan sudah disiapkan Bung Sigit dan kita akan nikmati. pilihan sebagai hadiah untuk Anda yang berbahagia pagi ini sudah kita dengar sama-sama ya. Oke, sekarang selamat pagi dulu dan selamat ulang tahun saya mau ucapkan tentunya untuk Ibu Hajah Rosida. Iya, ini ada di Perum Duta Keranji, Jalan Bugenvin, Blok C7, Bekasi Barat. Selamat pagi, Bu. Selamat ulang tahun, panjang umur, murah rezeki, tambah usia, semakin sukses. Iya mudah-mudahan Ya menjadi haji hajah yang mabrur ya Bu ya. <laughs> iya deh kalau begitu. Oke sukses selalu. ya Sekarang saya coba terima Anda di 859 oh 0219148277. Silakan Anda yang ingin mengucapkan langsung untuk orang-orang tersayang, orang-orang cinta tentunya yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya ya. Silakan saja tidak usah ragu-ragu saya bersama Bung Sigit yang terus akan menjadi teman dekat Anda di suasana pagi yang dingin ini. Karena memang Jakarta gerimis, nggak jauh beda. Di Bekasi juga dari informasi yang saya terima, gerimis. Jadi ya sama-sama nih ya. Untuk Anda tentunya selamat mempersiapkan diri. Iya, baik. Ini saya terima. Oke, ada Yadi di Cipinang. Mengucapkan selamat ulang tahun buat uh, Manya Dian katanya ulang tahun yang ke-18 di Cipinang juga ucapannya moga panjang umur sehat selalu menjadi anak yang soleha oh gitu ya oke terima kasih buat Yadi ya kalau boleh katanya kalau boleh lagunya Gelora Asmara oh iya baik sekarang saya terima deh yang sudah masuk nih RKM assalamualaikum halo halo assalamualaikum iya dengan siapa nih iya sayang sekali langsung dimatiin Kenapa? Ragu-ragu kali ya. <clears throat> Baik, ini sudah masuk dulu. RKM? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari? Dari Ibu Nini nih Om di Perumpung, dari Majalima. Oh, Ibu Nini ya, Perumpung. Iya. Yang ulang tahun siapa Bu? Oh, ngucapin selamat hari uh, ulang tahun perkawinan nih Om, buat adik saya nih Om. Siapa tuh? Uh, adik Lina Hardiani dan Bapak Agus. Lina Hardiani ya? Iya, tapi di Sumedang Om. Iya. Di Sumedang rumahnya. Oh, di Sumedang jauh banget. <laughs> Hmm. Udah udah SMP. Iya, ulang tahun yang keberapa nih? Ulang tahun yang kedua perkawinannya nih. Waduh, masih pengantin baru dong, masih hanut. Iya. Hmm. <laughs> Iya. Oke deh, apa ucapannya? Iya, mudah-mudahan aja panjang hmm. jodohnya, hmm. Uh, dimurahkan rezekinya dan um, hmm. apa terus anaknya dengan anak yang baik gitu ya Om ya. Oh Jadi iya. minta Udah, doanya dong Om. Doanya tentu yang baik-baik aja deh untuk Mbak Lina sama Mas uh, Sagusnya selamat ulang tahun perkawinan yang kedua. Mudah-mudahan perjalanan yang masih pendek ini masih terus hangat-hangat aja. Tapi tetaplah langgeng terus ya sampai nenek dan kakek dan bahagia. Amin. Hmm. Minta lagunya boleh Om? Apa tuh? Uh, Project Pop. Yang mana tuh? Uh, apa ya? Goyang duyu. Goyang duyu boleh dong. <laughs> gitu ya. Oke ya, deh. Dulu, makasih ya, ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk saya tunggu satu lagi tentunya setelah Ibu Ninin dari Perumpung. Iya. lima. Baik, ini sudah masuk RKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan? Ya, Siapa Pak? Pak Memet. Pak Memet. Iya. Di mana Pak Memet? Pemuda Pondok Kelapa. Yang ulang tahun siapa, Pak? Kebetulan hari ini anak saya ulang tahun. Anak yang keberapa, Pak? Anak anak pertama, Pak. Anak itu. pertama. Namanya siapa, Pak? Namanya Endah Komalasari. Siapa? Endah Komalasari. Oh, namanya Endah Komalasari. Ulang tahun yang keberapa, Pak? Udah ke 32. Oh, oke. Okay. Iya, okay. apa ucapannya, Pak? Ucapannya ya ulang, ulang tahun. Mm -mm ya papa doain aja ke rumah makanannya amin saya bahagia gitu ya iya sama bangga karena kalian mm -hmm. Bangga, oh gitu bapak udah kasih cucu berapa sama mbak Endah nih ya udah dikasih cucu berapa sama ini mbak Endah satu udah oh. empat tahun hari ini ya bulan-bulan ini orang tuh ya udah bulan ini oh iya, gitu ya, supaya masih kelahiran oh iya mudah-mudahan nah. semuanya lancar ya pak ya, ya. iya semuanya lancar sehat ya. lah iya, gitu ya, ya hmm. Tolong jaru bang baik baik oh, oh, baik terima kasih pak Mehmet ya iya okay. terima kasih ini sama-sama tentunya pak Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yuk kita nikmati dulu lagu hadiah untuk anda yang berbahagia ketahuan bohong. Lo bohongin gue? Udah, udah, udah. Enough. Gue gak percaya lo lagi. Gak usah janji. Bohong lagi, bohong lagi. Uh. Eh, bukan bohong. Sering-sering aja lo bohongin gue. Sebel gue. Bete. Oh, rese. Ih, benci. Kibul, kibul. Kesel, kesel, kesel, kesel. <laughs> Soal kata, lidah bisa bohong. Udah, soal rasa, lidah enggak bisa bohong. Pas lidahmu nikmatin enaknya mie sedap. Hmm. hmm. Sedap. <gasps> Enak banget. Hmm. hmm. Hmm. Gila banget, enak. Yeah. Tuh kan, lidah nggak bisa bohong. Rasa mie sedap, jelas rasa sedapnya. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. Baik, kita lanjut lagi pertemuan kita sementara pukul 6. Kali ini sudah lebih 17 menit. Saya ketemu dulu sama Ibu Yanti Darsono eh, di Permata Puri Cimanggi. Selamat pagi Ibu, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan pagi yang menyenangkan menikmati suasana yang ada ya. Iya walaupun hujan uh, bukan halangan. Iya pagi ini katanya malah oh kok oh salah nih. <laughs> iya rupanya salah. Oke deh ini pagi RKM Diana Dian di Kelapa Gading mau ngucapin selamat ulang tahun buat cewek aku namanya Tania. Hari ini beliau ulang tahun yang keberapa? Tania. Tania ulang tahun yang 18. Ucapannya selamat ulang tahun semoga panjang umur dan lebih sayang ama aku. Oh, katanya Om nanti lagunya dong dari The Java yang selamat jalan. Makasih katanya. Oke. Kemudian juga ada siapa nih? Iya. Oke, ada Maki di Tanjungan Pasar Minggu.